Al-mustafti adalah orang yang minta fatwa. Kemudian al-mufti tersebut akan memberikan fatwa kepada mustafti. Namun syarat-syaratnya perlu diperhatikan. Kemarin sudah kita sebutkan, hendaknya seorang mufti itu boleh berfatwa manakala nah barakallahu fikum dia mengetahui hukum secara yakin. Nah, atau dia punya hukum nah barakallahu fi perkiraan atau sangkaan namun kemungkinan benarnya itu lebih besar. Itu don maksudnya. Paham ya? bukan waham. Kalau waham itu kemungkinan kelirunya lebih besar. Naam. Kemudian barakallahu fikum hendaknya seorang mufti yang eh, berfatwa tadi, nah barakallahu fikum itu dia memiliki gambaran yang sempurna. Sehingga bisa mengeluarkan hukum. Paham ya? Harus memiliki gambaran yang sempurna sehingga apa? Bisa menghukumi. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Ya enggak? Menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Karena dia punya gambaran akhirnya bisa menghukumi. Kalau dia nggak punya gambaran bisa nggak menghukumi? Tidak bisa menghukumi. Kalaupun dia menghukumi dikhawatirkan keliru karena gambarannya nggak ada. Apa maksudnya ya? Misalkan ditanya hukumnya bagaimana perkara seperti ini seperti ini, dia nggak punya gambaran. Itu paling selamat wallah alam. Ya? Kalau dia berani menjawab dalam keadaan posisi dia tidak punya gambaran, dikhawatirkan keliru. Paham ya? Dikhawatirkan keliru na'am. Kecuali kalau dia belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan, nah cuman dikasih gambaran secara global dengan kias misalkan. Bagaimana hukumnya sifulan itu? Sifulan bagaimana keadaannya? Kami nggak kenal sifulan. Tapi sifatnya sifulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sifat ini dimiliki orang hizbiyin misalkan. Barulah kita mengatakan sifulan khairul mustaqim. Sifulan itu nggak istiqomah. Itu masih bisa karena apa? Karena sudah ada gambaran itu loh. Tapi secara global nggak ada gambaran sama sekali ya, lebih selamat Allah alam. Karena apa? Karena berbicara masalah harga diri dan kehormatan orang itu istilahnya. Nah, jangan sampai sembarangan. Nah. Karena ahlu hadis, nah, terdahulu ketika menghukum masalah perawi kadzab, kemudian doif nah barakallahu kemudian dajjal itu nggak sembarangan karena memang benar-benar pendusta itu loh. Dan mereka tahu keadaannya nah barakallahu fikum. Kemudian hendaknya seorang mufti ketika berfatwa itu tidak dalam keadaan marah dan tidak dalam keadaan menahan kencing ataupun menahan BAB dan semisalnya. Karena intinya apa? Intinya jangan sampai keadaan dia posisinya apa? Dalam karena pikirannya kacau. Itu. Intinya ke situ intinya kan yang penting pikirannya tidak kacau karena marah itu dia pikirannya kacau. Menahan kencing, menahan BAB misalkan itu juga enggak enggak apa? enggak fokus, ya enggak? Karena menahan. Nah, itu perkara yang Nah, seorang mufti baru diperbolehkan berfatwa dengan tiga syarat tadi. Sekarang berikutnya Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahmatullahi alaih wa yustaratu li wujubil fatwa syurutun minha. Dan disyaratkan untuk wajibnya berfatwa dengan beberapa syarat di antaranya. Kalau yang sebelumnya kan bolehnya berfatwa, sekarang wajibnya berfatwa. Bukan boleh lagi wajib berfatwa. Pertama, wukul haditsah al-mas'ul anha. Terjadinya kejadian yang ditanyakan tentang hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya yang ditanyakan benar-benar sudah terjadi gitu loh bukan perkara yang akan datang. Terjadi kejadiannya seperti ini seperti ini. Nah, itu kalau dia posisinya butuh jawaban nggak boleh ditunda. Eh, karena menunda penjelasan di waktu dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Yang diperbolehkan apa? Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan, sampai waktu dibutuhkan. Ada kaidah apa? Takhirul bayan nafi waktu hajah la yajuz. Takhiru bayan fi waktu hajah la menunda penjelasan di waktu dibutuhkan, di saat dibutuhkan enggak diperbolehkan. Paham ya? Ta'khiru al-bayan fi waqtil hajah la yajuz. Naam. Jadi menunda penjelasan di waktu dibutuhkan itu enggak boleh. Ya. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Tapi yang boleh apa? Ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Yang boleh itu ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Anak kecil eh, umur 7 tahun, 8 tahun dia tanya bagaimana sih apa sih jima itu? Jima itu apa jima itu misalkan? Perlu enggak dijelaskan? Nanti sampai waktu dibutuhkan. Tapi ketika sekarang posisinya kejadiannya ada orang lagi mu'allaf, baru tahu dalam artinya baru masuk Islam. Dia butuh sholat bagaimana sholat? Kita tahu jawabannya. Kita nanti aja. Nah itu malah nggak boleh. Karena waktu itu benar-benar dibutuhkan dan kejadiannya ada itu loh. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi wuku'ul hadisah al-mas'ul anha. Terjadinya enam tragedi atau kejadian yang ditanyakan tentangnya itu. Nah, dalam keadaan memang itu sudah kejadian itu ada gitu loh. Misalkan ada kejadian orang yang baru masuk Islam. Nah, dia butuh bagaimana apa saja yang harus dilakukan orang yang beragama agama Islam. Dia mana wallah alam misalkan. Dia tahu padahal wallah alam dia langsung itu. Enggak boleh ya gitu ya. Nah, harus disebutkan karena nanti masuk dalam ancaman man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilizamin nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, nah padahal dibutuhkan waktu itu juga kemudian dia menyembunyikannya, menyembunyikan ilmu tersebut enggak jawab, maka nanti hari kiamat Allah Taala membungkam mulutnya dari apa? Nam kalafin dari tali eh, dari apa? Tali kekang dari neraka api neraka. Akan membungkam mulutnya dengan tali kekang dari apa? Api neraka. Allah musta'an. Nah, yang jelas apa? Yang jelas sangat ngeri sekali. Intinya apa? Intinya barakallahu fikum kaidah ini perlu diterapkan. Nah, barakallahu fikum kaidah perlu dihafal ya. Yang diperbolehkan yang mana? Takhirul bayan ila waktul hajah fahada yajuz. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan boleh. Yang dilarang yang mana? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Beda enggak? Fi sama ini perhatikan ini. Nah, jangan sampai keliru ya. Nah, karena kalau kita anak kecil semua pertanyaan dijawab ya aneh-aneh nanti. Dan belum tentu paham itu loh. Tapi ditunda sampai waktu dibutuhkan. Mau itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun dia dengar lafaz nador, nador Tanya di nabari bagaimana sih Misalkan, yang jangan dijawab sekarang. Mungkin dia bingung, belum paham juga, cuman karena itu dengar-dengar orang akhirnya tanya. Nah itu kita boleh menunda sampai waktu dibutuhkan. Nah, tapi kalau posisinya dalam keadaan kejadian itu memang sudah ada di hadapannya dan memang butuh jawaban, maka segera jawab. Misalkan kejadian tadi itu misalkan ada orang yang dia baru masuk Islam, mualaf, tanya bagaimana sholat, apakah sholat itu wajib? Sholat itu wajib nggak sih? Wallah alam. Ya Allah musta'an enggak boleh ya. Harus dijelaskan karena waktu memang dibutuhkan. Fa in lam takun waqi'atan, fa in lam takun waqi'atan lam tajibul fatwa, lam tujib nam, lam tajibul fatwa li darurah. Namun jika kejadian itu belum terjadi, maka tidak wajib dia nah barakallahu tidak tidak mewajibkan untuk berfatwa. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena apa? Karena tidak adanya perkara darurat illa kecuali anyakuna qasdu as-sa'il Kecuali memang tujuan orang yang bertanya itu mau belajar. Paham ya? Mau belajar, mau tahu gitu istilahnya. Enggak masalah dijawab. Fa innahu la yajuzu nam qismul e, ilmi. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan menyembunyikan ilmu, bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Bahkan wajib dia nambahkan bahkan bahkan harus dia itu menjawab tentang pertanyaan tersebut kapan saja ditanya dan bagaimanapun keadaannya, setiap keadaan. Karena tujuannya apa tadi? Belajar. Paham ya? Belajar lagi posisi belajar, kemudian ditanya tentang masalah ini dan itu, nah posisinya dia dalam keadaan butuh ilmu tersebut. Mempelajari ilmu tersebut, maka nah enggak boleh dia menyembunyikan ilmunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena kata beliau, fa lam takun waqi'atan lam nam tujibul fatwa, lam tajibul fatwa. Nam. Maka jika kejadian tersebut belum terjadi, maka tidak wajib untuk berfatwa karena tidak adanya darurat di situ. Kalau dia nggak berfatwa kan nggak ada darurat di situ. Nah, karena belum terjadi kejadiannya belum ada, belum terjadi masih bagaimana nanti, nanti kalau seperti ini bagaimana? Nanti kalau seperti ini bagaimana? Pertanyaan seperti itu kan berarti perkara yang belum terjadi. Itu nggak diwajibkan dia harus berfatwa di situ. Nunggu dulu terjadi bagaimana gitu loh. Nah, misalkan nah barakallahu fikum bagaimana nanti kalau seandainya nah barakallahu fikum eh, ahlus sunnah nggak ikut pemilu. Nanti yang naik orang-orang kafir misalnya. Bagaimana nanti? Perkara yang belum terjadi seperti itu kalau fikum kita cukup mengatakan perkara yang belum terjadi adalah perkara yang Allah Taala yang tahu. Nah, paham ya? Tidak boleh kita mengatakan memastikan juga bisa juga. Oh iya juga ya berarti harus harus ikut coblosan, harus ikut pemilu. Nanti kalau enggak ikut pemilu nanti yang naik orang kafir misalkan. Perkara yang belum terjadi. Nah, nanti kalau sudah terjadi ada kejadian barulah ada jawaban yang lain. Nah, atau solusi yang lain. Namun sebelum terjadi seperti itu tidak tidak salahnya kalau seandainya atau tidak salah bagi mufti untuk menyampaikan sesuatu solusi yang terbaik. Nah, dalam artian untuk tidak terkena apa? provokasi dengan kabar tersebut. Nanti kalau seandainya Sunnah nggak ikut pemilu, nggak ikut coblosan, nanti yang naik orang kafir bagaimana? Nah, perkara belum terjadi kan itu kan? Perkara yang belum terjadi. Kalau dia mengkiaskan, buktinya negara-negara sebelah sudah terjadi dan ini dan itu itu perkara yang sudah terjadi. Sekarang yang belum terjadi, bagaimana caranya biar Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan hal tersebut. Paham ya? Nah, karena karena perkara yang ghaib, perkara yang belum terjadi kita tidak bisa memastikan. Karena seringnya orang-orang itu subhatnya memastikan gitu loh. Nah, atau kalau kalau kalau seandainya pakai kalau seperti itu. Paham ya? Kalau seperti ini seperti itu. Nah, jadi mereka tidak berhati-hati tidak meninggalkan perkara maksiat tersebut. Nah, kecuali kalau seandainya tujuan yang bertanya itu adalah belajar. Nah, barulah jelaskan. Nah, posisinya belajar misalkan baca masalah fikih misalkan. Dalam fikih ada penyebutan misalkan al wat al-wat'u. Ustaz, wat'u itu artinya apa Ustaz? Nanti aja, enggak usah tanya, nanti aja. Kalau udah besar tahu sendiri. Nah, kita jelaskan al wat'u maknanya jima, udah kita aja. Nah, adapun nanti rincian-rinciannya nanti mungkin di luar pelajaran misalkan karena mungkin waktunya mepet atau waktunya enggak cukup. Yang jelas kita sebutkan dulu penjelasannya itu loh, paham ya? Nah, karena memang posisinya si penanya tadi belajar itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah kata beliau, fa innahu la yajuzu kitmul ilm, maka enggak boleh bagi dia itu menyembunyikan ilmu. Ya kan? Nah, bal yujibu anhu bahkan harus eh, dijawab pertanyaan tadi. Mata soil kapan dia ditanya, bikuni hal, bagaimanapun keadaannya. Paham ya? Yang kedua, alla ya'lam alla ya'lam min halis sa'il anna qasdahu at au tatabbu'ur rukhas au darbu ara'il ulama ba'dihha bi ba'din au ghairu dzalik min al-maqasid as-sayyi'ah perhatian ini nah jadi seorang mufti itu wajib menjawab manakala apa nah manakala alla ya'lam hendaknya alla yu'lam ya alla yu'lam hendaknya tidak diketahui min halis sa'il, tidak diketahui keadaan si penanya. Soalnya orang bertanya itu kan keadaannya macam-macam ya. Kita nggak tahu keadaannya yang bertanya tersebut. Maksudnya apa? Ya? Allah yu'lam min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annud. Hendaknya si mufti tadi itu tidak tahu keadaan si penanya itu bahwasanya tujuannya ada ta'annud, untuk menentang. Au tatabur rukhas atau untuk mengikuti na'am keringanan-keringanan para ulama. Au darbu ara'il ulama ba'daha ba'd atau untuk membenturkan membenturkan, menabrakkan pemikiran para ulama sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Nah, ini kan seorang mufti ketika nggak tahu tujuannya dia, jawab nggak masalah. Tapi kalau tahu tujuannya dijawab nggak? Nggak jawab, nggak dijawab. Paham ya? Ala yu'lam min halis sa'il. Hendaknya nah barakallahu fikum tidak diketahui keadaan si penanya tadi. Anna qastahu bahwasanya tujuan si penanya tersebut anut untuk menentang. atau tataburukhas atau mengikuti apa? keringanan-keringanan para ulama au darbu ara'il ulama ba'daha bi ba'din atau untuk membenturkan, menabrakkan pemikiran atau pendapat para ulama sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Au ghair dzalik min minal maqasid as-sayyi'ah atau yang selain itu berupa tujuan-tujuan yang jelek. Apa ya? Kalau tahu bagaimana enggak usah jawab. Karena nanti kalau tahu dijawab barakallahu fikum otomatis nanti pendapat dia dibenturkan dengan yang lainnya, akhirnya menimbulkan apa? Semacam adu domba. Nah, tahrish. Buktinya Syekh Fulan membolehkan ini Syekh Fulan melarang, mana tabrakan itu? Paham ya? Jadi ini juga perlu diperhatikan. Nanti juga ada syarat-syarat untuk orang yang bertanya enggak sembarangan. Ini kan sekarang syarat orang yang menjawab atau syarat muftinya bagaimana. Nanti syaratnya mustafti, orang yang minta fatwa itu harus ada syaratnya juga. Ada syaratnya juga. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa in ulima dzalik min halis sa'il lam tujib al fatwa atau lam tajib al fatwa. Apa itu ya? Jika diketahui keadaan penanya tersebut maka tidak wajib berfatwa. Berarti ya? Maka tidak wajib untuk ber, berfatwa barakallahu fikum am. Mau salah ya? Eh barakallahu fikum seperti itu. Jadi memang si penanya pun juga ada syarat-syaratnya nanti bagaimana ketika dia bertanya tujuannya apa. Nah, nah sekarang kalau ternyata alim ini atau seorang mufti ini tahu tujuan si penanya itu untuk menabrakkan tadi, Nah, barakallahu fikum, maka dia tidak wajib berfatwa, diam saja. Karena dikhawatirkan terjadi nah barakallahu fikum tahrish tadi, adu domba. Yang ketiga, alla yatarattab 'alal fatwa ma huwa akthar minha dararan. Hendaknya tidak menimbulkan disebabkan karena fatwa tersebut sesuatu yang lebih banyak bahayanya. Nah, sesuatu yang lebih banyak Nah, bahayanya maksudnya apa? Maksudnya ketika dia berfatwa itu hendaknya fatwa tersebut tidak menimbulkan bahaya yang lebih banyak itu loh. Paham ya? Kalau menimbulkan bahaya yang lebih banyak, ahsan dia diam. Karena dikhawatirkan nanti mana menimbulkan dengan fatwa tersebut menimbulkan bahaya yang banyak misalkan dalam artian lebih besar bahayanya. Nah, misalkan nah pada asalnya para kalafikum enam berjudi, perjudian itu mungkar enggak? Mungkar. Nah, kalau kemungkaran itu pada asalnya ketika nah kalau fikum mampu dengan diingkari dengan tangan ke tangan. Eh, dengan kalau tidak mampu dengan tangan dengan apa? Dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan dengan hati. Nah, dia diminta fatwa bagaimana sekarang ini? Banyak perjudian di kampung ini bagaimana? Nah, eh, padahal itu perkara mungkar. Kalian mampu nggak dengan tantangan mampu? Padahal yang ngomong mampu cuma tiga orang, empat orang aja. Mampu. Udah, hancurkan aja misalkan. Nah, dia berfatwa itu malah menimbulkan apa? bahaya besar karena ternyata cuma tiga orang yang mampu itu yang lainnya menjudi semuanya hancur nanti imam ya nah itu berarti menunjukkan apa nah menunjukkan ada kaidah yang lain apa kaidah yang lain kaidah yang lain ada masalah tersebut apa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih nah itu kaidah juga itu jadi masalah ingkar munkar enggak sembarangan nah darul mafasid Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih meninggalkan kerusakan-kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan sekarang kalau misalkan di kampung kita ada perjudian nah perjudian hilang bersih nggak ada perjudian itu baik nggak baik tapi kalau kita ini masih kalau kita mengingkari dengan tangan misalkan, justru menimbulkan kerusakan lebih besar. Dalam artian kita malah dihancurkan rumah kita dibakar misalkan, kita nggak bisa dakwah lagi, mau dakwah di hadang di jalan misalkan kan lebih berarti kerusakan lebih besar nanti. Maka meninggalkan kerusakan itu lebih dahulukan daripada meraih kebaikan. Apa itu ya? Nah, dalilnya tadi itu. Dalilnya di antara la dharara wala dirar. Nah, kemudian dalil lain adalah apa tadi? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa qalbihi Kan itu. Diurutkan. Nah, barakallahu fikum. Tidak langsung sembarangan, wah ini penjudi ini ngono akhir datangi akhirnya di semua dipukulin misalkan. Akhirnya mereka datangkan pasukannya. Wah, rumah kita dihancurkan, dibakar, dakwah pun enggak berjalan, akhirnya taklim dihentikan oleh mereka. Berarti kerusakan lebih parah kan berarti kan? Nah, meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Paham ya? Manakala apa? manakala kita merusak enam barakallahu fikum atau manakala kita ingkar mungkar tersebut menimbulkan mafsadah yang besar nah namun kan dengan, dengan tiga cara tadi kalau nggak mampu dengan lisan ya dengan hati kita ngingkari nggak ridho kita paham ya karena kekuatan nggak ada seharusnya pemerintah itu yang harus apa yang harus menghancurkan mereka dan segera menghabisi mereka dalam artian nah melarang mereka untuk berjudi tapi pemerintah sendiri manakala lemah banyaknya kemaksiatan yang mereka lakukan seperti misalkan mereka masih menerima riswah, nam suap menyuap, ya sudah susah. Misalkan ada perjudian di kampung, paham ya? Padahal di kampung tersebut yang jadi aparat negara, polisi, tentara itu banyak misalkan. Padahal yang perjudiannya cuma beberapa orang saja, 10 orang aja misalkan. Nah, kemudian padahal kekuatan mereka ya dari kalangan aparat ini, tentara atau polisi itu sebenarnya kuat, senjata ada. Cuman kenapa mereka lemah menerima suapan tadi? Sebelum datang dari dikasih suapan. Jangan gerbek kami Pak, kami ini biar sinyali Bapak ini per bulan dapat uang, santai aja. Akhirnya mau gerbek nggak jadi. Dikasih uang apa? Suapan tadi itu. Nah, ini berbahaya. Nah, aslinya mereka pemerintah yang wajib nah barakallahu fikum menghentikan secara paksa tadi itu. Tapi kan tahu sendiri keadaan ketika pemerintah sudah nah barakallahu fikum lemah, kemudian banyak yang menerima suapan tadi sudah susah. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengingkari. Kalau dengan lisan pun masih bisa diterima, dan tidak menimbulkan menimbulkan doror bahaya makanan lisan. Nah, kalau tidak mampu dengan hati. Nah, darul mafasid mukaddamun ala jalbil masalih, meninggalkan kemungkaran, kerusakan-kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Nam demi menyelamatkan dari itu nam. Mafhum soalnya? Eh, kata beliau, "Allah ya 'ala al-fatwa ma huwa minhab minha Hendaknya nam tidak menimbulkan dari fatwa tersebut sesuatu perkara yang lebih besar atau lebih banyak bahayanya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak menimbulkan bahaya lebih banyak itu loh. Nah, dengan fatwa tersebut. Fa in tarattaba 'alaiha dzalik, kalau seandainya dengan sebab fatwa tersebut menimbulkan nah bahaya yang lebih besar, wajib al-imsak anha. Maka wajib menahan diri dari nah barakallahu fikum berfatwa tadi. Daf'an dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menolak li asyad di al-mafsadatain bi akhafihima dalam rangka untuk menolak apa? Dua kerusakan, nama atau dua kerusakan yang lebih besar dengan cara apa? Dengan cara nama barakallahu fikum dengan cara melakukan atau melaksanakan kerusakan lebih ringan daripada keduanya. Karena ini nanti masuknya dalam perkara apa? Jika adanya dua kerusakan, nah mau tidak mau dua-duanya itu kalau seandainya Nah, barakallahu fikum dilakukan dua-duanya bisa dihilangkan bagus. Cuman kalau satunya itu lebih parah, satunya ringan, dalam posisi nggak bisa meninggalkan dua-duanya, maka dia menempuh apa? Yang ringan. Paham ya? Menempuh yang ringan. Misalkan tadi itu misalkan kita nah barakallahu fikum berfatwa untuk menghancurkan tempat perjudian misalkan. Itu justru akan menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan yang besar. Ha? Eh, atau menimbulkan nah barakallahu fikum bahaya untuk dirinya misalkan Nah, karena tidak punya kekuatan dan semisalnya, maka diamnya dia dalam artian membiarkan kerusakan itu itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan tadi masuk dalam keadaan tadi paham ya nah barakallahu fikum kita diam enggak mengingkari nah walaupun secara tidak langsung tetap jelek juga tapi kan kita masih bisa mengingkari dengan hati itu loh paham ya nah pengingkaran dengan dengan hati barakallahu fikum nah seperti itu kalau misalkan nah harus menghancurkan mereka nah menghancurkan mereka merusak tempat perjudian mereka Naam itu kan akan menimbulkan apa? kerusakan lebih besar misalkan. Tapi kita dengan cara yang lain, dengan cara yang lain mungkin dengan cara nah barakallahu fikum dengan cara yang lain yang kira-kira apa? Itu masih dalam lingkupan kerusakan juga, tapi lebih ringan itu tidak masalah. Nah, yang jelas ketika tidak bisa berlepas diri dari keduanya, milih yang mana gitu istilahnya itu. Ada dua kerusakan, ada dua kemungkaran, yang satunya lebih parah, satunya lebih ringan. Nah, tidak bisa kita berlepas diri dari keduanya. Ya otomatis kita lebih lebih memilih yang lebih ringan. Dan ini barakallahu fikum tidak bisa diterapkan nah, dengan dengan adanya televisi. Karena dulu salah satu syekh mereka orang Hizbiyin Ubaid al-Jabiri eh, ketika berfatwa dengan bolehnya televisi, nah barakallahu fikum, nam dinukilkan disebarkan oleh salah satu dai mereka, Dzulqarnain ya. Nah barakallahu fikum mengatakan bahwasanya irtikab akhab dararain katanya. Naam melakukan enam dua perkara bahaya yang lebih ringan daripada istri kita, istri kita keluar rumah, kemudian kemana-mana, enam itu menimbulkan fitnah lebih besar, mending di rumah diberikan televisi. Walaupun itu ada dorongnya juga, tapi lebih ringan katanya. Padahal lebih bahaya nggak? Lebih bahaya. Nah ini ketidakjelian mereka seperti ini. Jadi mereka mau menggunakan kaidah tadi, paham ya? Nah melakukan kerusakan lebih yang ringan itu lebih apa? lebih dahulukan daripada melakukan kerusakan yang lebih berat. Paham ya? Tapi kan kita bisa berlepas diri dari dua-duanya. Ah ya, yang perempuan untuk keluar juga berhati-hati kalau nggak ada keperluan, nggak perlu juga dengan televisi itu. Tapi mereka pakai kaidah itu daripada keluar kemana-mana berbahaya, fitnah dan misalnya mending biar perempuan di rumah aja. Tinggal di rumah, wakar nabi begitu kunna tapi diberikan televisi. Paham ya? Biar dorornya tidak besar, biar di rumah saja. Tapi padahal dengan televisi lebih bahaya gitu loh. Apa ah, ya maksudnya? Ini jadi penerapannya nggak seperti itu, itu nggak tepat itu. nggak tepat dengan berdalilkan itu padahal kemaksiatan itu. Ini kan masih bisa takhallus, kita masih bisa berlepas diri dari kemaksiatan tersebut. Nah, tidak bermudah-mudahan dengan kaidah. Kalau kaidah itu walaupun itu akhirnya bagus sekali seperti ini, tapi kalau misalkan menyelisih dalil ya ketinggalan kaidahnya, ambil dalilnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai keliru ya karena memang orang hizbiyun menggunakan seperti itu caranya. Dan kaidah diterapkan untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Kaidah diterapkan untuk mencocokkan hawa nafsu mereka. Seperti kaidah apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua perantara itu tergantung dengan hukum dengan tujuannya. Semua perantara tergantung dengan tujuannya. Tujuannya dakwah salafiyah tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Wasilahnya apa? Bikin yayasan, proposal, minta-minta, dan semisalnya, atau bikin televisi, dakwah dan televisi. Akan tersebar kemana-mana. Dulu sebelum kalian menggunakan televisi, barakallahu fikum katanya. Nah kata mereka ini ya. Nah kalian cuma tersebar dakwahnya ke Indonesia aja, di Indonesia aja. Coba orang yang TKI, TKW atau mana di Hong Kong atau di luar negeri sana bagaimana? Mereka ingin belajar juga. Nah, biar tersebar tujuannya baik tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh penjuru Nusantara, maka kita bikin dakwah melalui televisi. Nah, dia menerapkan kaidah ini tidak melihat dalil yang ada itu loh. Maksudnya ya, ini keliru ya ini ya. Nah, semua perantara itu tergantung dengan apa? Hukum tujuannya, kaidahnya benar. Cuman perantaranya itu disyaratkan para ulama, perantaranya harus syar'i juga perantaranya. Perantara-perantara yang menghantar kepada was pada puncak tadi itu pun harus syar'i. Nah, sekarang perantara dengan televisi syar'i enggak? Enggak syar'i. Perantara dengan minta-minta, proposal, yayasan syar'i enggak? Enggak syar'i juga sehingga itu tinggalkan perantaranya enggak masuk dalam kaidah tersebut. Tapi mereka bermudah-mudahan. Nah, ada juga kaidah yang diterapkan oleh ikhwan muslimin Nah, al-ghayah tubarru al-wasilah. Nah, jadi tujuan itu menghalalkan semua cara. Tujuan itu menghalalkan semua cara. Kamu mau haji? Mau. Kamu merampok uang di bank atau merampok uang itu, nanti intinya kamu kan haji intinya. Ini kan tujuannya intinya, intinya tujuannya walaupun caranya maksiat, gitu loh. Intinya kamu kan haji ya, intinya aku haji ya udah. Kamu ngerampok orang, ngerampok uang orang itu atau mencuri uang orang udah nanti uang itu pakai tuh haji. Intinya kan kamu haji. Nah ini kaidah yang tidak benar seperti itu berhati-hati ya. Karena banyak kaidah usul yang dimasukkan diselubungkan oleh orang-orang ahlu bid'ah odonal untuk merusak dalil. Jadi kita sudah kita sudah kita sebutkan barakallahu fikum mempelajari ilmu usul ini sekedar wasilah, perantara untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, bukan untuk menentang dan menolak Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, perlu diperhatikan itu. Kita akhir di sini qala al-muallif rahmatullah alaihi ma al-mustafi. Sesuatu yang nah barakallahu fikum yang harus dimiliki oleh orang yang minta fatwa. Nah, perkara-perkara yang nah barakallahu fikum harus ada pada orang yang bertanya atau yang minta fatwa. Yalzamul mustafti umur. Paham itu ya? Pembacanya yulzam kalau salah yulzam ya, bukan yalzam yulzam ya. Naam, ma eh, ma yulzam al mustafti, sesuatu yang diharuskan pada orang yang minta fatwa. Yulzamul mustafti umur diharuskan bagi orang yang minta fatwa beberapa perkara. Al-awwal yang pertama, an yurida bistifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi la ar rukhas wa ibham al-mufti wa ghair dhalik min al-maqasid as-sayyi'ah. Perhatikan tujuan pertama. Hendaknya orang yang minta fatwa tersebut nah menginginkan dengan meminta fatwa tersebut adalah kebenaran dan beramal dengannya ini tujuannya. Jadi orang yang minta fatwa tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah nah barakallahu fikum menginginkan kebenaran dan beramal dengannya. Paham itu ya? La tatabbu la ar rukhas, bukan semata-mata mengikuti keringanan-keringanan para ulama. Jadi mencari fatwa sana fatwa sini, ulama membolehkan kok ini. Buktinya Syekh Fulan muncul dalam televisi, buktinya Syekh Fulan membolehkan menyimpan uang di bank, buktinya Syekh Fulan boleh dengan mungkin yayasan dan misalnya. Nah, akhirnya mengikuti apa? Keringanan-keringanan para ulama, tidak melihat dalilnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan apa? man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Barang siapa yang sukanya itu mengikuti keringanan-keringanan para ulama, tidak memandang itu benar atau keliru, maka dikhawatirkan dia zindik. Paham ya? Maka sungguh dia telah zindik. Man tatabba'a rukhasal ulama tazandak. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kita semuanya itu yang kita inginkan bukan keringanan para ulama, tapi dalilnya ada enggak itu, paham ya? Misalkan ada dua perselisihan, yang satunya kuat dalilnya walaupun berat. Yang satunya ringan. Pendapat yang satunya ringan. Boleh, boleh, boleh. Kita milih yang boleh atau milih yang berat tadi? Otomatis kita milih yang berat tapi sesuai dengan dalil tadi Yang pembolehan ini nggak ada dalilnya misalkan. Paham ya? Apa hukumnya Syekh? Menyimpan uang di bank nggak masalah, silahkan tafadhol katanya. Paham ya? Akhirnya dia nyari fatwa lagi yang ini. Syekh, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Haram, nggak boleh layak juz. Karena di situ ada unsur melestarikan ikut melestarikan andil praktek ribawiyah walaupun kamu menyimpan uang nggak ngambil uang ribanya tapi atau menyimpan uang di situ termasuk nak melestarikan praktek ribawiyah di situ. Wah, akhirnya yang situ ini ngambil uang ngambil yang fatwa Syekhina adalah boleh nggak apa-apa tafadhol katanya. Akhirnya dia milih yang mudah. Nah, milih fatwa yang mudah. Nah, ini dikhawatirkan apa? Zindik. Man tataba'a rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang mengikuti, naam, mencari-cari keringanan-keringanan para ulama zindik dikhawatirkan dia terjatuh dalam perkara zindik. Man tataba'a rukhasa al-ulama tazandaq Naam. Itu. Jadi hati-hati ya para kalafikum jangan bermudah-mudahan mengikuti enam fatwa-fatwa yang tidak berlandaskan dalil, namun harus berlandaskan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita berjalan di atas basirah ilmu dan juga cahaya. Naam. Wa ibhamul mufti dan tujuan-tujuan yang lain adalah apa? Nah, bukan tujuannya untuk mencari-cari keringanan para ulama, bukan pula tujuannya untuk menabrakkan atau membenturkan nah mufti orang yang berfatwa tersebut. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, wa ghadzalik katanya selain itu berupa tujuan-tujuan yang jelek. Ini enggak boleh. Syarat pertama hendaknya tidak ada tujuan-tujuan jelek intinya. Nah, tidak untuk mencari-cari fatwa para ulama atau keringanan para ulama, tidak pula untuk membenturkan Nah barakallahu fikum atau menabrakkan mufti tersebut dengan mufti yang lainnya, paham ya? Tapi tujuannya adalah kebenaran dan beramal dengannya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu, perlu diperhatikan. Karena jarang sekali ya dalam artian ya kita saksikan bagaimana orang hizbiyun. Nah, ketika misalkan mereka membolehkan televisi mencari-cari fatwa para ulama, ya enggak? Mencari-cari fatwa ulama yang kira-kira membolehkan. Kemudian kalau ternyata para ulama enggak membolehkan mencari ucapan-ucapan para ulama yang global. Yang global itu dimasukkan atau para ulama yang tidak mengucapkan tentang pembolehan cuma munculnya mereka tanpa sengaja atau mungkin ada yang mensoteng dan dari jauh kemudian dimunculkan akhirnya beralasan Syekh fulan muncul dalam televisi. Syekh fulan muncul dalam dalam televisi. Sekarang itu dalilnya itu Rasulullah membolehkan enggak? Dakwah dan maksiat, gambar makhluk bernyawa itu boleh enggak? Enggak. Kenapa kalian lebih mengedepankan ucapan para ulama daripada ucapan Rasulullah? Kan itu ujung-ujungnya. Nah, kalau kalian lebih mengedepankan ucapan para ulama daripada ucapan Rasulullah, dah berbahaya. Nah, kan seperti itu caranya. Ya, jadi hati-hati para kalau Sekarang banyak sekali seperti itu. Yayasan boleh kok. Nah, Syekh Rabi katakan kan yayasan. Nah, Syekh Rabi sendiri itu melarang. Kalau menurut mereka ya orang Hizbiyun maksudnya ya. Mereka mengatakan Syekh Rabi itu melarang, kita katakan melarang kalian untuk bikin yayasan. Nah, kata mereka itu yang dilarang Syekh Rabi itu yayasan Hizbiyah. Kalau yang punya kita yayasan Salafiyah katanya. Ditanya lagi, salafnya mana? Satu saja salafnya. Kalian mengatakan yayasan salafiyah itu salafnya mana? Satu saja. Apakah pernah ada dari kalangan sahabat ridwanullah alaihi majma'in Abu Bakar ada yayasannya? Enggak ada. Umar enggak ada juga. Utsman enggak ada. Ali juga enggak ada. Kemudian setelahnya dari tabi'in, eh? Muhammad bin Sirin enggak ada juga. Dari berikutnya dari Imam Arba'ah misalkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ada mereka bikin yayasan, ada yayasan? Enggak ada. Terus salafnya siapa? Nah, ini seperti itu. Kalau kita tabrakkan ya, syekhnya mereka sendiri melarang ya. Syekh Rabi itu kan syekh mereka yang mereka agungkan. Nah, mereka mengatakan Syekh Rabi itu melarang kalian tuh bikin yayasan kok kalian tetap bikin. Kata mereka yang dilarang Syekh Rabi itu yayasan hizbiyah katanya. Kita katakan semua yayasan hizbiyah. Karena seringnya mengajak dan seringnya berkumpul di atas kebatilan dan itu pun terbukti gitu loh, minta-minta. Nah, dengan proposal-proposal mereka andalkan barakallahu fikum walaupun tidak secara lisan tapi secara tertulis diganti lafaz minta dengan ta'awun. Itu terbukti sekali itu barakallahu fikum. Naam. Dan itu pun dapat dibalik kertas yang putih itu. eh, dibungkus rapi dengan amplop, ujung-ujungnya minta-minta. Kami berharap kepada fa'ilul khair, para muslimin, para asatidah, para wali santri untuk eh, untuk nam kami minta ta'awun untuk mengeluarkan hartanya seikhlasnya dalam rangka pembebasan lahan, pembebasan tanah pondok, pembangunan pondok. Ini termasuk bentuk apa? tasawul minta-minta yang dilarang. Nah, barakallahu fikum karena minta-minta pada asalnya apa? Hukumnya adalah haram kecuali tiga yang dikecualikan dalam hadis qabisah riwayat Muslim itu di antaranya. Nah, apa maksudnya ya? Ini masih berkaitan masalah jangan sampai kita minta fatwa dalam rangka untuk mencari-cari keringanan para ulama. Tapi tujuannya apa? Mencari kebenaran dan mengamalkannya. Yang kedua, asani Allah yastafti illa man ya'lam aw yaghlib ala dhannihi annahu ahlul fatwa annahu ahlun fatwa hendaknya dia tidak minta fatwa orang ini ya hendaknya dia tidak minta fatwa kecuali orang yang dia mengetahui atau nam anggapan dia itu sangkaan dia itu lebih besar nah paham ya dalam artian sangkaan dia anggapan dia itu lebih besar kebenarannya mengetahui bahwasanya dia itu pantas untuk berfatwa Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya hendaknya orang ini ketika minta fatwa itu milih-milih, enggak sembarang orang itu ya. Dia tahu dan yakin bahwasannya orang tersebut yang diminta itu memang naam layak untuk berfatwa itu loh. Layak untuk memberikan jawaban. Naam seperti itu. Ya, setiap orang ada orang di pinggir jalan orang gila, pakai pakaian comang samping katanya wali. Ditanya, "Sekarang nomornya yang muncul berapa, Mbah?" misalkan. Nomor togel itu ya. Nomor untuk <laughs> Allah musta'an untuk perjudian itu Nah, untuk minta fatwa dari orang gila misalkan. Ya macam-macam. Nah, barakallahu fikum atau misalkan ada orang yang dia nggak pernah sholat, katanya aku wali, nggak pernah sholat, tingkatannya sudah ma'rifah dari kalangan sufiah itu ya. Nggak pernah sholat berjamaah, sholat di rumah terus dimintai fatwa. Bagaimana ini kaitannya ada kejadian tahun ini katanya akan ada gempa dan misalnya, oh iya hati-hati kalian. Kalian harus menyembelih ayam sekian-sekian misalkan. Nah akhirnya dia nggak milih-milih kan. Jadi orang ini syarat yang kedua perhatikan hendaknya orang yang minta fatwa tersebut, nah barakallahu fiikum tidak minta fatwa kecuali pada orang yang dia mengetahui dan sangkaan dia besar rasanya dia pantas untuk berfatwa. Tak sembarangan. Wayan bagi an yaktaro awsaqa al nam wayan bagi an yaktaro awsaqa al muftin ilman wa wara'an wa qila bahkan selayaknya sepantasnya untuk dia itu memilih orang yang paling terpercaya dari kalangan para mufti nah ilmunya dan waraknya ilmunya dan waraknya dalam artian mencari mufti orang yang ditanya itu hendaknya dia sendiri mengamalkan itu loh dalam artian muftinya itu mengamalkan apa yang dia ucapkan nah jangan tanya sama seorang syekh atau seorang guru misalkan ustaz atau syekh nah apa hukumnya nah riba itu hukumnya Hukumnya haram, nggak boleh, kalian nggak boleh melakukan riba tersebut. Ternyata syekhnya ini mana apa? Nyimpan uang di bank misalkan, kerjasama dengan bank, ditolan bank. Berarti kan otomatis dia nggak apa-apa, nggak memilih syekh yang terpercaya gitu loh. Nah, maroknya dan juga ilmunya. Jadi upayakan memilih syekh atau memilih apa? Mufti yang dia memang benar-benar mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, ini yang susah sekali dan berat sekali dalam artian di akhir zaman ini. Allah mustahil Walaupun mereka mengatakan ditanya Ustaz, apa hukumnya gambar makhluk bernyawa itu? Hukumnya haram nggak boleh la yajuz telnya ini ini. Tapi ustaznya ketika nyampaikan itu masuk dalam televisi. Allah musta'an. Berarti yang tanakut kan berarti kan tanakut. Coba kalau nggak percaya, ya dalam artian nggak perlu kita na'am barakallahu fi membuktikan tapi nyaksikan saja bagaimana kisah orang-orang yang sudah terlanjur dalam na'am barakallahu jaringan fitnah TV Roja itu. Kalau tanya masih jawabnya pasti benar jawabnya. Nanti tapi dirinci gitu loh. Kecuali, kecuali, paham ya? Apa hukumnya gambar hukumnya, Pak? haram la yajuz enggak boleh kecuali ya seperti itu biasanya. Nah, kita mengecualikan cuma apa? Sesuatu yang tidak berseberangan syariat kecuali KTP, paspor dan semisalnya yang itu pun diharuskan oleh pemerintah itu. Kita nggak bisa mengelak darinya uang dan semisalnya. Adapun muncul dalam televisi itu perkara darurat atau perkara ikhtiari. Ikhtiar? Paham ya? Bukan perkara darurat, ikhtiari. Pilihan, milih yang mana? Milih menjerumuskan atau milih menghindari kan gitu. Tapi kalau perkara seperti uang, uang itu pun kalau seandainya pemerintah mengatakan boleh kalian hapus gambarnya, pasti kita hapus. Ya enggak? Paspor, KTP. Kalau misalnya mereka mengatakan enggak perlu pakai foto-fotoan. Kita pakai foto enggak? Enggak pakai. Kita pakai itu karena memang dari mereka gitu loh. Kita enggak bisa mengelak sehingga itu perkara darurat. Paham ya lainnya? Kalau televisi siapa yang maksa? Mereka sendiri menjerumuskan. Hati-hati warahmatullahi wabarakatuh, nah Dari sini Wakilah jibut dari ada juga yang mengatakan wajib seperti itu memilih mufti yang terpercaya ilmunya dan waraknya. Asalis yang ketiga, annya sifa halatahu wasfan sadikon dakiqon. Nah, Hendaknya apa? Hendaknya seorang penanya tersebut mensifatkan atau mensifati pertanyaannya itu keadaannya dengan sifat yang benar dan juga detail. Jadi jangan global gitu loh. Kalau global kalau dijawab global itu nggak nyalahkan yang menjawab Paham ya? Kalau global kok dijawab rinci misalkan karena butuh rincian, ya justru apa? Yang menjawab tersebut bagus gitu loh. Tapi kalau dia misalkan nanyanya global kemudian dijawab dengan global kemudian dia setelah itu menyampaikan dengan rinci, rinciannya itu enggak sampai ke muftinya, liru Biasanya ini yang seperti, yang terjadi seperti ini. Nah, seperti ini yang terjadi biasanya. Nah, misalkan, "Ya Syekh, apa hukumnya enam seperti kemarin tuh ya, apa hukumnya mengambil cangkul tetangganya misalkan, misalnya Syekh, lah ya justru enggak boleh. Akhirnya dia nyebarkan orang-orang nggak boleh ngambil sengkol tetangga itu. Walaupun diizinkan, walaupun diizinkan. Wah. Yang rinci, yang rinci siapa yang rinci berarti? Dia sendiri. Syekhnya mengatakan hukumnya global. Pertanyaannya global itu loh. Apa hukumnya mengambil tangkul tetangganya? Ya syekhnya bilang nggak boleh. Akhirnya dia nyampein ke orang, syekh katanya ngatanya nggak boleh ngambil tangkul tetangga itu. Yang ini tanya, walaupun izin, walaupun izin nggak boleh. Padahal syekhnya nggak ngomong, karena syekh ini menjawab sesuai dengan pertanyaannya itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini juga kasus yang terjadi orang Hizbiyun yang di Indonesia ini tanya ke luar sana ke syekh-syekh itu biasanya sifatnya modelnya seperti itu bentuknya. Ya syekh, bagaimana syekh kita ini kalau di Indonesia dipaksa harus mengibarkan bendera merah putih, dipaksa diharuskan pemerintah. Syekhnya ngomong "Bebas, darurat, darurat. Perkara darurat, perkara darurat. Nah, ini ungkapan ini Syekh menjawab sebuah pertanyaan enggak? Nah, nah sekarang ini apakah ada paksaan? Enggak ada paksaan. Oleh karena itu ini di bawah ini enggak. Syekh mengatakan enggak apa-apa pasang bendera merah putih kalau dipaksa. Nah, sekarang apa nggak ada paksaan? Enggak ada paksaan. Jadi itu membawa jawaban Syekh itu pada tempatnya gitu loh. Tapi mereka enggak membawa ucapan Syekh itu langsung disebarkan dalam keadaan seperti itu. Dalam posisi kita enggak dipaksa. Himbauan dengan paksaan lainnya. Himbauan itu ada dua kemungkinan. Himbauan kan anjuran. Anjuran itu ada dua kemungkinan, ima kita nolak, ima kita menjerumuskan. Karena ikhtiar pilihan. Kalian kami semua menghimbau agar kalian nanti pada tanggal 17 Agustus mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu kan himbauan. Enggak ada barang siapa yang tidak mengibarkan bendera merah putih maka dia diancam penjara 5 tahun. Enggak ada kan? Atau barang siapa yang tidak mengibarkan bendera, merah putih maka dia akan dikenai denda sekian-sekian. Nah, itu baru masuk darurat kalau seperti itu keadaannya. Tapi ancaman-ancaman itu enggak ada, sanksi juga enggak ada. Himbauan berarti kan kita milih yang selamat enggak usah mengibarkan menurut saya. Paham ya? Kalau misalkan mereka nuduh kita teroris, jelaskan selesai. Alasan mereka kan sekarang ini kalau kita nggak ngibarkan bendera merah putih, itu kita ini dituduh teroris. Kita katakan, apakah dulu ketika kalian melarang mengibarkan itu juga kalian tuh tetap nggak dituduh teroris juga? Sejak dulu mengibarkan atau mengibarkan tetap yang namanya Ahlus itu identiknya biasanya seringnya dituduh teroris itu loh. Walaupun ngibarkan atau enggak. Berjenggot, berjubah, nah, ISIS misalkan. Ya enggak? Tuduhan-tuduhan ada saja. Jadi itu bukan solusi. Bukan solusi tapi apa? Polusi. maaf ya? Polusi, di kotoran. Allah musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jadi seorang penanya itu sebelum bertanya kepada mufti, itu hendaknya dia mensifati pertanyaannya dengan sifat yang benar dan rinci, detail. Kaqaulil sa'il seperti ucapan yang bertanya, "Inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa idza tawadda'na bihi atashna." Nah, afana tawadda'u bima'il bahr? Nah, ini pertanyaan rinci berarti kan ini. Dia bertanya dia, "Ya Syekh, sesungguhnya kami ini lagi melakukan nah atau lagi berlayar, naik di atas perahu gitu maksudnya. Nah, berlayar di atas lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' dan kami membawa sedikit air, maksudnya air dari daratan ya. Nah, fa idza tawadda'na bihi atasna. Kalau seandainya kita berwudu dengannya kita akan apa? Akan haus. Afana tawadda'u bima'il bahr? Artinya nah, berarti kan apakah boleh kita wudu dengan air lautan? Ayo. Nah, boleh enggak? Boleh. Al-ma'u na'bar tahurun ma'uhu al-hilmu maitatuhu. Naam. Nah, berdasarkan dalil itu kan itu. Nah, airnya suci dan halal bangkainya kan itu. Nah, ini berarti rincian sekali yang dirinci ini kan berarti kan dirinci. Naam. E, kemudian apa kemudian na barakallahu fikum hafizakumullah dan pada asalnya dia mau pakai air daratan atau air lautan enggak masalah di situ. Cuman kalau air laut itu asin rasanya itu ada. Kalau sucinya suci enggak situ? Suci aja. Karena air itu macam-macam ya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang na'am kalau fikum yang dia itu memang tidak suci dan tidak mensucikan, paham ya? Dan ada air yang suci dan mensucikan. Air yang suci namun tidak mensucikan seperti air airnya suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air kelapa. Air kelapa, air kopi, paham ya? Atau bikin jus misalkan, paham ya? Air kelapa itu suci enggak? Wudu dengannya boleh enggak? Enggak boleh kalian nggak mau sucikan. Nah, sekarang yang kedua, air itu apa? Suci dan mensucikan. Banyak air lautan, eh, air hujan, ya kan? Air mata air. Kemudian yang ketiga, air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air kencing. Paham ya? Jadi memang pembagian itu disebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Paham soalnya? Ya? Nah, ini masih contoh kalau bertanya itu rinci seperti ini biar nanti jawabannya pun puas. Tapi kalau nggak ada rincian seperti ini, kalau gurunya atau ustadznya atau syekhnya menjawab secara global sesuai dengan pertanyaan jangan disalahkan. Yang yang disalahkan adalah orang yang menyampaikan jawaban dari gurunya dengan rincian dia sendiri. Kalau rinciannya bertentangan itu salahkan. Nah, arba yang keempat yang terakhir an yantabiha lima yaquluhu al-mufti bihaitsu la yansarif minhu illa wa qad fahimal jawab tamaman. Ini penting juga nih. Kadang ya, kadang orang bertanya itu gurunya belum jawabnya belum selesai dia sudah pergi duluan. Ada enggak seperti itu? Ada ya. Namanya banyak sekali ada seperti itu hati-hati. Jadi kalau bertanya itu bertanya didengar jawabannya sampai selesai baru dia pergi. Syekh ini bagaimana hukumnya Syekh? Syekh masih merinci hukumnya seperti ini seperti ini dia. Subhanallah pergi. Belum selesai padahal. Yang lainnya dengar dengar yang lainnya cuma yang bertanya ini malah pergi itu loh. Keliru enggak itu? Keliru nanti dia nyimpulkan dengan kesimpulan dia sendiri. Padahal jawaban yang inti yang di terakhir ya, itu padahal. Paham ya? Jawaban yang inti padahal yang di terakhir dia belum belum selesai dia pergi duluan. Nanti dia sudah ngomong ke orang-orang bahwasanya Syekh berfatwa seperti ini, seperti ini. Dia nggak dengar ujung-ujungnya yang akhir tadi yang penting-penting. Jadi tujuannya tujuannya seperti itu, tujuannya biar sempurna. An yantabiha lima yaqulu hendaknya si penanya itu perhatian dengan apa yang disampaikan oleh mufti. Pihaknya itu dari sisi la yang sarifu minhu hendaknya dia tidak pergi, tidak berpaling dari mufti tersebut illa kecuali waqad fahimal jawab tamaman. Kecuali kalau dia sudah paham jawabannya secara sempurna. Nah, biasanya kan mufti ngomong Fahimtum? Mafhum ya ikhwah misalkan. Nah, berarti setelah itu, na'am fahimna, sudah selesai urusan. Belum selesai jawabannya dia sudah pergi duluan. Astagfirullah ya, Syekh. Minta izin Syekh untuk keluar pulang. Padahal jawabannya belum selesai. Nah, itu kurang adab dan kurang tepat. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau bertanya, pertanyaannya jawab itu dengarkan kemudian setelah itu apa? Nah, kalau mau pergi silahkan caranya seperti itu barakallahu film. Ini semuanya sudah kita selesaikan syarat daripada mufti dan mustafti.